Kulo ngaji fikih ngantos saniki mulang caca sarang mahal ini sing mucal kulo. Mahal yu kau nganti enam. Kadang yu lucu kabeh tapi masuk. Lalu kalau Imam Nawawi nak ngendikan, sholat jenazah itu mayitnya kudu gak ngarep. Dia ada alasan. Ditakoki kenapa? Ya karena hakada wajat nau salafan wa khalafan kunane kuno nek ana salat mayit itu mayite kok ngarep kita kok guri. Alasannya apa? Yus pokoke ngono di sisi sing Terus tapi jare kaul sani jenazah kok guri ya oleh. Kenapa? Karena dia ada imam. <laughs> ya alasannya mau ndak imam kok wajib kok ngarep. Alasannya apa? Memangnya dia imam Anda kok wajib nongko ngarep. Jadi cara kausani nggak apa-apa sholat jenazah ya, kok. Nah. Jadi misalnya sebenarnya Mustafa mati sudah neng sholatnya neng masjid Mustafa ben neng Alasan kedua sholat goib. Saya ki wong Jogja, Jogja itu kulone Surabaya ta. Misalnya ono mayit mati ning Surabaya, wong Jogja oleh sholat goib ta. Olah, itu mayitnya gue ngarep tak gurih. masuk akal. Jadi wong naik debat antar ulama itu masuk akal kabeh. Tapi kan juga aneh misalnya di masjid saya tak kok guri wong dosa. Tapi nek arani wajib gue ngarep malah opo? imam kok wajib. Ya malah ini bener Imam Nawawi nek takok ya kenapa saya kok ngarep? wajat nau salafan wah khalafan. Ini ini kuno nek jenazah ono gue. kok. Tapi kok takut sebab apa ya rasa sebab. Tapi sekarang di Arab Saudi mulai seperti itu. Rian zaman bapak, zaman mbah nu kalau jenazah ditakok neng pinggirin multazam untuk sholat apa? Sholat apa? Jenazah. Kulo tesih gadah kitab-kitabe sing sakniki mboten. Wong mati-mati tetap dakok neng kamar mayat, tapi tiap sholat ana sholat apa? Jenazah. Tapi nak ning kene praktekno wong masih masih apa? Yo geger. Kiai pas-pasan aja praktek aneh. <laughs> Ditakobal mau tak takobal ya. Tapi tetap saya pastikan kamu jangan punya alasan secara syar'i itu kamu bilang memang zaman Nabi niatan Anda keliru karena bener Imam Nawawi mau wajad nadzalika salafan ya sudah memang seperti itu kita temukan. Tapi kalau saudara ini ada alasan sekali ke alasan dibuka Coba alasannya apa kok harus di depan? Alasan Mbak Imam dah imam. Coba alasan kan gak ada alasan kan? Alasannya ya kan? <laughs> Tapi ditentang oleh sholat goib tadi sholat goib kan kalau sholat goib jenazah harus di depan berarti orang Jogja hanya boleh nyolati orang goib orang Banyumas orang Jakarta. Nak sing mati Surabaya berhubung guru kami di belakang kami <laughs> maka nggak perlu sholat jenazah. Ya Yo ra ono ngene ya Jadi kitab mahal itu kitab yang menjelaskan sekian madhab yang ada kemungkinan khilaf. Tapi alasannya masuk akal. Nah tentu yang khilaf ini nggak ada mansus, yang nggak ada nas dari Rasulullah. Kalau ada nas maka tunduk dengan nas. Memang aturannya ulama seperti itu. Jika nggak ada nas dari Nabi maka ulama boleh berpolemik. Kalau nggak ada nas dari Nabi. Tapi kalau ada nas dari Nabi maka tunduk. Mulanya ketika apa Imam Syafi'i, idah sohal hadis Fadrik kauli dunal haid." jika ada hati soheh, maka pendapat saya buang benturkan dengan tembok. Maksudnya, jangan pernah Anda membenturkan pendapat saya dengan hati soheh. Asal itu hati soheh, tinggalkan pendapat saya. Tentu Imam Syafi'i hati-hati untuk berpendapat karena takut berhadapan-hadapan dengan hati apa? Dengan hati apa? Soheh. Karena kalau sama-sama ulama itu pasti alasannya itu sama-sama masuk akal. Ya, seperti tadi. Bocah kok kuliah di Australia, daerah wong kafir Kona katut kafir nih. Tapi kalau dibalik, kapan di sana ada orang muslim kalau kita melarang orang muslim ke sana? Ayo, kode-kode ekstrim. Kan? Coba sekarang ada Islam di Australia, di Amerika baru kayak mahasiswa, baru kayak orang merantau ya ndak? Gimana mboten. gue seneng gumine apa ora digo sujud? Seneng tuh. Ndak kan kalau nggak seneng ya sudah biar ada yang di sana. Ya sudah seperti itu, debatnya ulama seperti itu. Ya pasti seperti itu karena sama-sama mungkin. Ya sama-sama sama-sama mungkin. Ya podo-podo masuk akal panjen panjen podo pinter. Ya. Itu banyak ulama yang kalau tawaf itu kalau itikaf di Masjid Haram itu di belakang. Ono nak itikaf gue ngarep, ono sing gue gurih? Sing situ, Abdul para Ka'bah mergo mustajab. Sing ulama sing gue gurih, ya masalah. Aku iku isin awakku sing akeh dosane iku barakah. Nah, kowe ra isin yo ya tenang ae. <laughs> Repot. Dadi ana wali mergo nak salat ra tau ning jero masjid. Dia diangkat wali itu karena salat nggak pernah di dalam masjid. Tapi udah tiru tuh. Ketika, ketika ditanya lima dalatat khulus masjid, ini astahimi robbi ayat alat tahal masjid bidang. Aku izin ke pangeran. Tempat sing suci ku kena dosa Di gue yang wong ndablek ya tenang aja, <laughs> Iya gitu. Masuk akal. Malah aku itikaf ning Arab lalu ning guri ta. Ning Arab anut wali, ning guri anut wali. Wong kadung pinter terus. <laughs> kadung pinter wah ning Arab jadi alasan ning guri. karena aku era ya perlu alasan ya semua, pengen malah wong bodoh, berkoran alasan pengenan maklumi swarga <laughs> Itu banyak. Sinten Muhammad bin Munkadir muridnya Jabir, Jabir itu sahabat, Jabir bin Abdillah itu sahabat. Ben sampean sering biasa oke. Karena kula mun kadung dikenal riyen sederenge kula nekuni tafsir itu dikenal al-faqih. Mang saya spesial ngaji fikih itu. Sampai sekarang pun sama sih ngajar mahali. Itu Jabir bin Abdullah. Jabir itu punya murid alim namanya Muhammad bin Munkadir itu yang sering dikutip ya anak itu Itu kalau ada orang fasik misalnya mati mergo nopo jenis taro zaman akhir mati pakai nopo oplosan Mustafa roh mati nopo nopo itu dia pasti datang. Sebagian ulama berpandangan, sebaiknya orang yang mati dengan cara fasik itu jangan disolati. Mari dasi gede. Karena kalau disolati nanti dikira wong alim itu ternyata sama saja. Sing soleh disolati, yang fasik biar ada efek jelas. sebaiknya orang soleh tokohnya itu nggak boleh nyolati yang nyolati yang orang biasa mau gugur kewajiban nak wong se Islam kudu nopo bagaimanapun dia kan orang nopo Islam tapi kalau Muhammad bin Munkadir tetap menyolati, padahal dia tokoh. Ketika ditanya, kenapa anda nyolati orang itu? Jadi ini astahi Allah. Saya itu malu dengan Allah. Karena mengira dia tidak bisa mengampuni orang yang dosanya besar. Jangan-jangan ampunan Allah yang luas itu dibanding salahnya dia itu tidak ada apa-apanya. Kalau saya tidak nyolati, saya akan mengatakan ampunannya Allah tidak cukup untuk mengampuni dia. Jadi aku nyolati dia, ini urusannya aku isin biar pengeran. Ya sudah, akhirnya dia nyolati. Saya ini cara fakih. Sampai yang sering dengar fakih kan gini, misalnya ada orang maling pertama kan diketok tangan kanan. Kalau maling lagi kaki kiri. ya. Maling lagi tangan kiri. Maling lagi kaki kanan kan diketok apa? Selang-seling. Nah itu debat. Jadi lucu debatnya Abu Bakar Basidin Ali. Kalau menurut Anda diketok dari mana? Yang masuk kan dari kok pegelangan. Dari Sayyidina Ali orang. Dijini ayat diketok sebagian, tapi ojo kape. Sayyidina nanti ya lucu wong, macam lucu termasyur. Orang alim yang punya jiwa dua apa itu Sayyidina Ali sehingga ketika jadi kandidat khalifah, komentarnya Sayyidina Umar dia itu alim-alimnya sahabat, tapi fihi apa? Mari nak omong rasri Tapi nak masuk akal ini alasannya. Ketika digugat terus, di alasan masuk akal. Lah iya, nak pertama diketok tangannya kanan sak nopo pergelangan, terus untuk entek diketok kanan. Mulai muni istahi, kalau lu apal takbir. Ini astahi min Ayah Ayyada ar-rajul la Aku iku sok ben isin mbek pangeran. Ngembarno wong ra iso istinja. Terus dia nak sholat iku piye? Sing nyawi iku sapa? Itu wong nak wali tenang seperti itu. Wong wajib sholat Carane saya sholat kudu cawi istinja. Lah nak ketok kabeh istinja. <laughs> Rubah. Dulu kayak permanen menjadi keputusan bareng saya finali guys statement. Uang lu wajib istinja. Nah besok, nah aku ketok kabeh terus Mau sisa no driji driji loro tapi udah belum kena gue malah nih uang alim wes, uang alim terakhir tadi terus. Jadi mau saya finali gak alim tenan. Jadi ya, tapi ya guyon den. Jangan cara guyon gede, cara musofa bantahan baik kulo. Ketoki kabeh sowan wong penggane maling. Ya kok cawe iku ya. <laughs> Kamakane kira-kira iku nek cara guyon iku. Ya yes, ketoki kabeh tahun ya kok cawe. Lah ilmu itu seperti itu. Kulon niku termasuk anak muda yang paling banyak ikhtilafatus sahabat. Di debat sahabat itu kalau di sejarah mulai Abu Bakar, Umar. Karena kelihatan kualitas perdebatan itu. Meskipun kita tetap yakin Abu Bakar alim, Umar alim, tapi cara pandang itu ya, ya sama-sama mutu karena ya tadi dari orang-orang pilihan. Orang kaya kue ngaji rayu sok kotor era karu. Ilmu kondi gitu, jadi kira tahu ngaji. ngaji takrib kayak geger mereka Bodoh-bodoh masuk akal. kue so ngebar nobong tanpa iso istinja. Padahal istinja kebutuhan iso Akhirnya Sayyidina Ali tetap berpendapat. Pokoknya ketok idrijine loro tatal lulas. Pokoknya barno sebagian. Dan tiga apa? Masuk akal. Ya macam-macam pendapat. Makanya dulu ulama ulama nak guyon gejolokan itu ya pas masuk akal ya gejolokan ya lucu-lucu di sini. Karena mereka bacanya banyak, ya, itu tadi banyak sahabat ketika Mekah dimenangkan itu usul Sayyidina Umar termasuk yang usul Abu Darda disurati terus Sinten sing terkenal Salman Al Farisi disurati sekarang Mekah sudah kita kuasai Bo ya, oh, kamu ke Mekah Anda bisa itikaf, bisa sholat dan sholat di Mekah seperti seribu sholat di luar Tapi jari Abu Darda nyurati Sayyidina Umar kue kok aneh Paling aku nak Mekah mau iso itikaf iso tawaf. Tapi kalau di luar Mekah menyebarkan Islam, akhirnya Abu Darda hijrah ke Palestina. Salman Al Farisi ya ke Israel sana ke Palestina. Akhirnya nyebar Islam duki Cina. Sebagian sahabat malah duki Budi. Karena menganggap men, mereka nggak rela kalau ada bumi Allah yang ora disebari sujud. Tapi orang sahabat yang melihat Mekah pun harus hidup. Ya sudah akhirnya orang yang berpendapat Mekah hidup, Mekah orang yang berpendapat harus menyebarkan Islam. Mulane kayak kue rana kaji gue sebener, Selain rakelar, biar bumi Jawa ada yang sujud. Mulai pulau orang-orang Mekah, cukup neng Indonesia. Ayo ya bener nak ke wali, paham ambil. Sementing nak takut pengenan di alasan. Mau orang kaji. Alasan pertama jelas Gusti. Enggak <laughs> mampu nih maksudnya. Alasan kedua sing nyujudi Mekah pun anak kampung pulang ku jarang. Pun iki mawon kula rumat. Nah, itu bagus. Kaya abidar tak kone Mekah tak gelem malah pindah teng iki. Teng Palestina. Ya, macam-macam soal. Ya padha-padha masuk akal. Ya mulane kula suwun nggih wau nggih ya macam-macam lah kalau suwon kados Fir'aun itu dunyane haram nyata nih nyatane ngelahirno bojo sing solihah anak sing solihah mereka ketika tiang nuk soleh solihah niku dunia sing dipangan menjadi halal mergo ini tetap ilawah wa ilawah wa fillah tetap orientasi ini ku villa podo-podo demi nopo demi nopo pengira tapi nak tiang wis bejat buat mangan barang halal lah jadi nih, jadi ini ya haram mereka orientasi ini niku ekrot mengko saking nopo 弁護士さんが